السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أما بعد Saudaraku sekalian hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi telah kita dengarkan bersama di antara kiat seorang menjaga keharmonisan rumah tangganya hendaknya seorang laki-laki atau suami sebagai pimpinan rumah tangga betul-betul mencermati, memperhatikan tanggung jawabnya sebagai pimpinan. Dia harus memiliki akal yang cemerlang atau cerdas di dalam memimpin. Dia tidak boleh bodoh atau bermasa bodoh. Dan dia harus dewasa dengan kedewasaan yang matang. Dia tidak boleh kekanak-kanakan atau bahkan tidak memiliki pendirian. karena tanggung jawab ketika dia berakad di atas akad Allah maka dia artinya telah meletakkan tanggung jawab orang yang dipimpinnya ketika itu di pundaknya yaitu istrinya. Maka tidak boleh dia bermasa bodoh dengan kepemimpinannya dan tidak boleh dia tidak mengerti bagaimana memimpin dengan sifat kekanak-kanakan atau bahkan dia sama sekali tidak layak sebagai pemimpin. Saudara sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Karenanya makna qawamah disebutkan oleh para ulama tafwidun lizawj bi ayyakuma bima yasluhu atau yuslihu sya'na zawjatahu makna qawam atau kiwam dalam ayat innar rijal qawwamuna 'alan nisa atau arjal qawwamun maknanya laki-laki yang diserahkan urusan untuk memimpin sehingga dia bisa menegakkan apa yang pantas, apa yang layak terhadap siapa yang dipimpin atau dia menegakkan apa yang dipandang layak berkaitan dengan keadaan dan keberadaan istrinya sya'na zaujatihi itu namanya pemimpin dia bisa melihat ini layak buat istri ini nggak layak buat istri ini yang harus dikerjakan ini tidak. Itu pemimpin. Kalau ada orang mau nikah lantas dia tidak bisa melihat sisi yang layak atau tidak, ini tidak boleh atau enggak, ah, ini boleh atau tidak, maka dia jangan jadi pemimpin. Niscaya kerusakan yang akan timbul karena dia memaksakan diri itu lebih besar nantinya wal billah. Wallahu a'lam bissawab. Jadi diserahkannya urusan kepada laki-laki untuk melihat mana yang layak, mana yang pantas terhadap urusan istrinya. Bisa nizo jatih Saudara sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Karena kapan dia tidak mengerti dan bermata bodoh, berarti dia telah melakukan khianat dalam kepemimpinannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allah ra'iyatan yamutu yauma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi jannah Tidaklah seorang yang dikatakan dia semestinya pemimpin diberikan tanggung jawab terhadap apa yang semestinya dia pimpin Lantas dia mati dalam keadaan dia tidak mempertanggungjawabkan apa yang dia pimpin, maka artinya dia ghasun. Dia melakukan khianat dan penipuan terhadap siapa yang dia pimpin. Dan nantinya Allah tabaraka wa taala mengharamkan dia surganya. Maka Anda atau kita semua sebagai pemimpin, sebagai suami terhadap orang yang kita pimpin, istri dan keluarga kita, di pundak kita ada tanggung jawab. Jangan bermasa bodoh. Jangan tidak memikirkan dan tidak mau tahu siapa yang dipimpinnya. Allah ancam kita dengan Allah alaihi jannah. Dengan lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Allah haramkan baginya surga Allah tabaraka wa taala karena dia khianat. Maka dari sini kita dibimbing semua tentunya sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang suami melihat urusan istri atau keluarga kita dengan cermat. Tentunya tidak lepas dalam hal ini kita dibimbing oleh syariat. Sekali lagi tidak lepas dalam masalah ini kita dibimbing oleh syariat. Sehingga tadi kita kedepankan bukanlah orang memandang membahagiakan istri atau membahagiakan keluarga, mengatakan bahwa keluarga itu bisa harmonis dengan menyiapkan segala macam peralatan yang dibutuhkan di dalam rumah tangga itu dari perkakas, dari perabot, dari alat alat teknologi yang ada sekarang ini atau menyimpankan dan menumpukan harta bagi keluarga supaya mereka nantinya tidak kelaparan tujuh turunan. Bukan. Tetapi bagaimana dia bisa membawa istrinya kepada surga Allah. Gimana dia membawa keluarganya kepada keamanan dari azab Allah. Gimana dia membawa istri dan keluarganya atau anaknya di kehidupan dunia ini menjadi baik, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang itu tidak bisa dibeli dengan harta. Saudara sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia harus lihat dengan teliti dan cermat. Sehingga kalau misalnya Ada suatu peralatan yang dengan peralatan ini nantinya kalau kita berikan kepadanya dia tentu senang karena telah dipenuhi kebutuhannya baik dari yang primer ataupun sekunder. Tetapi dengan peralatan tersebut bisa mengantarkan dia pada kebinasaan bisa membawa dia kepada suatu perkara-perkara yang negatif. Maka pada saat itu kita harus bijaksana. Dan kita dituntut untuk mengikuti firman Allah ini. Ku anfusakum wa ahlikumun nar. jagalah diri kalian dan diri keluarga kalian, anak istri kalian dari api neraka. Jangan kita yang membawa mereka kepada bakaran api neraka. Dengan peralatan tersebut, sebagaimana kita berada di zaman yang modern ini, di zaman yang serba peralatan itu yang dulu tidak sampai kebayangan kita peralatan itu ada. Sekarang ada peralatan tersebut. Bahkan sebagai suatu peralatan yang membuat gengsi seseorang dari sisi strata. Karena dia punya alat ini, dia dipandang dari orang yang kelas atas. Atau kelas orang menengah ke atas. Lantas kita Melihat dari sisi gengsi, menyediakan. Ternyata itu membawa kepada kebinasaan. Maka tanggung jawabnya akan datang kepada Anda. Anda dulu yang akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kerusakan itu Anda yang bawa ke dalam rumah Anda. Dan kerusakan itu Anda yang menawarkan kepada keluarga Anda. Sehingga kita mesti cermat di dalam berpikir ini layak bisa jadi maslahat atau jadi mubarak bagi keluarga kita. Karena kapan itu sudah sebagai suatu mubarak, maka kaidah agama mengajarkan kepada kita darul mafasid muqaddam ala jalabil masalih. Ketika kerusakan yang datang itu betul-betul datang, nampak. Maka pada waktu itu kita jangan memikirkan maslahat. Karena pada waktu itu kita mesti menolak kemuboratan yang ada. Salamatul qalbi la yu la tuadiluha syai. Salamatul qulub atau qalb la tuadiluha syai. Selamatnya hati seseorang itu tidak ada yang dapat menggantikannya dengan sesuatu pun. Tidak ada yang bisa menggantikannya dengan sesuatu pun. Kalau selamatnya si seorang itu diganti, maka celaka dia. Ini keselamatan hati, apalagi sudah menimpa jasadnya. Jadi kita pikirkan ini maslahat atau enggak. Kalau tidak bisa memikirkan, jangan jadi pemimpin. Jangan jadi pemimpin. Anda la Kamu atau kita atau Anda tidak pantas jadi pemimpin. Tidak bisa memikirkan mana maslahat, mana mudarat kamu jadi pemimpin. Mungkin muncul pertanyaan ya, saya kan masih belum bisa memikirkan ke arah sana. Maka Anda kalau tidak bisa memikirkan ke arah sana bertanya. alu ahli alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang paham. Yang mengerti ini maslahat atau enggak. Sambil engkau mengemukakan ini kalau diberikan demikian dan demikian. Kalau tidak demikian dan demikian. Sehingga keinginan Anda untuk membuat rumah tangga itu harmonis bisa tercipta. Tetapi kalau kita sekedar mengikuti dan mengikuti tanpa bisa mempertimbangkan akan mencelakakan. Karena kita mencelakakan orang yang dipimpin kita diancam oleh Allah. Haramallahu alaihi jannah dengan lisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi telah kita dengarkan. Mamin ra'iyah, atau mamin abdin yastar'ihillah ra'iyatan. Siapa saja dari kalangan hamba Allah yang telah diberikan kepadanya tugas tanggung jawab kepemimpinan dia punya sekarang orang yang dipimpin Lantas dia meninggal dalam keadaan dia tidak peduli yamutu yauma yamutu wa waghasun li ra'iyati. Dia meninggal dalam keadaan dia berkhianat terhadap orang yang dipimpinnya tersebut karena dia tidak mau tahu dia bermasa bodoh. Maka illa haramallahu alaihi jannah Allah haramkan dia masuk ke dalam surga. Wallahu taala a'lam bissawab. Demikian. Dan tadi telah kita katakan istri juga hendaknya membantu sang suami setia bersama suami. Setia dalam arti kata mengikuti apa yang suaminya jalani dari kebaikan. Mendukungnya, mensupportnya. Mendoakannya dengan kebaikan. Apa yang suaminya larang dalam rangka perbaikan kehidupannya. Urusan-urusan dia di dalam kehidupannya. Maka dia riboy, dia, dia dukung janganlah kita atau janganlah Anda sebagai istri tetapi malahan menyeret dan membawa suami Anda kepada kebinasaan yang Anda harapkan kehidupan rumah tangga itu harmonis dengannya akhirnya jadi berantakan. Maka dituntut kepada sang istri untuk sepenuhnya mendukung, meridhoi Selama itu kebaikan. Saya tidak jadi memberikan kamu ini karena saya memandang adanya ini, ini, ini. Dan ini berbahaya bagimu. Saya ini cinta kepadamu. Maka sang istri mengatakan, saya juga cinta kepadamu wahai suamiku. Saya mendengarkanmu. Sam'an wa ta'atan wa anta amiri. Wa anta ra'iyati ra'iyati Naam. Wa anta rahim. Saya dengarkan, saya patuhi. Dan apa yang kamu pandang, laksanakan karena engkau adalah pimpinanku. Kalau dalam bahasa yang lain, engkau adalah nahkodaku. Engkau yang berkuasa, membimbing Bahtera atau perahu ini mau kemana? Menuju tepian keselamatan. Jangan kita mengatakan tidak, seharusnya haluan itu lari ke sini. Sementara nakoda mengatakan ini ini batu karang di depan. Batu karang, kalau tabrak ini perahu kita hancur. Tidak apa-apa kita mati berdua tidak ada masalah. Itu namanya mati konyol. Maka pada saat tersebut suami jangan mengikuti. La tulku aydiyakum ila tuhluka. Wa la taqtulun anfusakum. Inna Allah bikum inna Allah bikum rahima. Kalian jangan bunuh diri kalian. Jangan membunuh jiwa kalian. dengan menghancurkan masa depan kalian. Jangan. Tentunya ini sebab di antara sebab atau di antara kiat kita menjaga hubungan rumah tangga kita itu harmonis. Bagus. Langgeng. Wallahu a'lam bishawab. Yang berikutnya yang juga di antara sebab, di antara kiat dalam keharmonisan berumah tangga itu hendaknya ada cinta yang tulus kasih yang tulus tentunya dari suami terhadap istrinya demikian pula dari istri terhadap suaminya cinta seorang suami dan cinta seorang istri kepada masing-masing pihak Suami mencintai istrinya, istri mencintai suaminya adalah apa yang diperintahkan oleh agama ini. Diperintahkan dengan kitab dan sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah dan dari kebesaran tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala atau dari tanda-tanda ayat-ayat Allah Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Ciptakan suami dan istri agar keduanya saling merasakan nyaman dan sejahtera, tentram, dan menjadikan di antara mereka berdua saling kasih mengasihi. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, di sini kalaupun tidak diperintahkan dengan kalimat perintah, namun ini adalah pengkhabaran yang bermakna perintah. Bahwa semestinya seorang suami dan istri itu saling cinta mencintai. Tentunya cinta yang tulus. Bukan cinta karena sesuatu. Saya cinta karena dia memiliki sesuatu, karena dia memiliki demikian dan demikian. Ketika dia tidak memiliki demikian, hilang yang namanya cinta itu. Tapi cinta yang tulus dibangun dikarenakan agama yang memerintahkannya. Agama yang memerintahkannya. Kalaupun kalaupun dia sebelumnya sebelum berkehidupan berumah tangga, dia belum saling mengenal satu dengan yang lain. Dia tidak mengenal siapa si A yang menjadi calon suaminya dan siapa si B yang menjadi calon istrinya. Tapi ketika telah diikat dengan ikatan pernikahan, maka pada saat itu dia menyerahkan cintanya kepada pasangan hidupnya tersebut dengan keikhlasan atau dengan ketulusan. Yang dia berharap dia nantinya bisa bersama-sama berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kehidupan berumah tangga kehidupan berumah tangga apabila diinginkan keharmonisannya harusnya dan semestinya ada cinta tidak boleh lenyap yang namanya kehidupan percintaan di dalam rumah tangga karena kehidupan rumah tangga yang tidak dihiasi dengan percintaan tidak akan jalan dengan harmonis tidak akan jalan dengan harmonis Mungkin kita dulu pernah di zaman ah, kita dulu pernah hidup dengan hidup jahiliyah, yaitu belum mengenal Islam dengan benar dan sebaik-baiknya. Kita melihat kehidupan di sana ada dua insan yang saling berkasih sayang dengan kehidupan percintaan. Lantas kita berharap kita juga bisa menjalani yang demikian. Tetapi kemudian datang Islam membimbing kita. Dengan bimbingan yang benar. Atau kemudian kita mengenal Islam. Yang kemudian membimbing kita. Maka Islam datang tidak menghapus yang namanya percintaan. Di antara dua belah pihak yang saling berkasih. Tapi dibimbing dengan bimbingan yang benar. Yaitu percintaan yang terjalin antara laki-laki dan istri. Dalam kehidupan pernikahannya. Jangan sebaliknya ketika jahiliyah dia bisa bercinta, ketika dia berislam dia tidak bisa saling bercinta. Tadi kita telah dengarkan khairukum khairukum fil jahiliyah idza faqihu Kalau dulu kalian di masa jahiliyahnya bisa melihat sesuatu dengan baik dan benar itu terpandang baik maka tentunya ketika kalian berislam mendapatkan hidayah juga bisa mempertimbangkan dengan pertimbangan yang baik itu lebih baik lagi tentunya itu lebih baik lagi tentunya Seorang yang melihat bahwasanya yang terjalin dari cinta kasih di luar pernikahan yang tentunya ini diharamkan bagi laki-laki dan perempuan di luar pernikahan. Lantas dia mendapatkan masa di mana dia dibolehkan untuk bercinta ketika telah menjalani usia atau masa pernikahannya, maka dia serahkan seharusnya upaya dan usahanya di dalam bercinta antara suami dan istri. Jangan dia gambarkan kehidupan beragama melarang percintaan tersebut. Sementara tadi telah kita dengarkan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawadda wa rahmah kita sudah dengarkan ayat ini. Lantas kita tahan yang namanya kehidupan percintaan kita dengan sang istri. Istri menahan kehidupan percintaannya dengan sang suami. Ini tentunya salah di dalam menempatkan. Bahkan yang dituntut kepada kita agar kita bisa bertambah cinta dan memberikan kecintaan tersebut kepada istri atau suami kita. Lihatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kehidupan beliau terhadap istri beliau Aisyah dan yang lainnya tentunya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Bagaimana kehidupan yang indah dan bagaimana kehidupan percintaan yang indah, yang mesra, Yang dalam satu riwayat beliau mengajak untuk berlumba dengan istrinya dalam keadaan usia beliau berapa? Usia beliau bukan usia pemuda. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan pemuda. Beliau diangkat sebagai nabi dan rasul usianya berapa? Dan beliau menikahi Aisyah usianya berapa? lima puluhan lebih. Karena beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam usia yang kita ketahui bersama 63 tahun. Beliau dalam usia istilahnya senja. Tetapi beliau mencontohkan kita bagaimana beliau berkasih sayang dengan sang istri. Bercinta kasih dengan sang istri. Mengajak untuk kejar-kejaran. Lomba lari. Ayo, sekarang kita lomba lari. Bukan lomba lari untuk dapat apa? Piala. Kalau kita nanti seriusnya kalau ada piala. Kalau dengan itu Masa kita orang tua lari-larian. Mbak, mbak. Biasanya begitu. Ibu ini sudah tua, sudah tua. Malu. Bahkan seharusnya di usia senja itu harus dijaga percintaan tersebut. Karena rentan terjadi rentan terjadi perpecahan, ketersinggungan, itu sering muncul terjadi. Rasulullah contoh kita. Lantas beliau berusaha untuk menunjukkan kecintaan kepada sang istri. dalam sebuah sabar yang beliau lakukan sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan tersebut beliau membawa beberapa istri beliau termasuk Aisyah dan Hafsah ketika Aisyah sedepuk apa uh, sekedup daripada tempat tumpangan di hewan kendaraan tuh diisi oleh Aisyah. Beliau mendekati kendaraan tersebut. Tetapi kemudian diketahui dengan istri yang lain. Maka digantilah Aisyah dengan yang lain. Dan pada waktu itu Rasulullah mengira Aisyah di dalam. Ternyata bukan. Tetapi beliau tidak menunjukkan kebenciannya. Dalam kisah ini kita ambil pelajaran bahwa beliau sangat mengasihi mereka semua para istri-istrinya, mencintai dan sampai beliau melakukan apa yang telah kita dengarkan tadi, mendekati istri-istrinya dengan penuh kasih untuk membuktikan bahwa beliau cinta kepada mereka. Pelajaran yang lain banyak sehingga dididik kita untuk menyerahkan urusan cinta atau menyerahkan cinta kita kepada tempat yang benar. Tentunya menyerahkan cinta ini kepada Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka yang pantas untuk dicintai dan termasuk di antaranya istri-istri kita. Wallahu a'lam bishawab. Memberikan cinta kepada mereka adalah ibadah. Sebagaimana mereka memberikan cinta kepada kita juga ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang memerintahkan kita mencintai mereka. Menyayangi mereka. Demikian yang mesti kita ketahui di antara kiat seorang menjaga keharmonisan rumah tangganya. Apa yang mendatangkan cinta, kerjakanlah. Kalau hanya sekedar sebuah pena. Kok sebuah pena? Kamu tahu istrimu suka menulis. Atau kamu tahu istrimu mungkin menulis sesuatu nantinya. Kamu atau kita atau Anda bisa membelikan sebuah pena. Pena yang harganya tidak seberapa. Tetapi ketika kita memberikan kepada istri. Dan istri menerimanya. Ini pena untuk apa Kang? Atau Mas? Atau Kak? Atau Pak? Kita katakan untuk kamu. Saya belikan khusus untuk kamu karena saya lihat membutuhkan. Kita tidak membicarakan dengan apa yang kita tidak ketahui di hati. Tetapi kita bisa melihat apa gambaran hatinya dengan wajahnya. Tentunya dia akan senang. Hanya sebentuk hadiah polpen. Misal, Dan banyak yang bisa kita hadiahkan kepada sang istri sebagai tanda bahwa kita cinta kepadanya. Dan tidak dilarang kita mengatakan cinta kepadanya. Siapa yang melarang? Bahkan kita diperintahkan untuk mengatakan saya cinta kepadamu, deh. Saya sayang kepadamu. Kalau orang awamun nas bisa melakukan percintaan yang itu tidak dibimbing oleh syariat karena mereka adalah orang yang tidak dibenarkan bercinta dengan hubungan yang tidak diikat pernikahan maka tentunya orang yang menikah lebih-lebih lagi untuk bisa melakukannya seorang yang mencintai pasti akan mengikuti yang dicintai. Itu sudah menjadi kaidah. Orang yang mencintai akan mengikuti yang dicintai. Kalau dia mencintai kamu sebagai seorang suami, atau kalau dia istri mencintai Anda sebagai seorang suami, sementara Anda menginginkan kebaikan kepadanya, maka beruntunglah Anda karena dia akan mengikuti kebaikanmu. Dan kalau seandainya dia mengikuti kejelekanmu maka celaka. Maka celaka. Tapi yang kita inginkan dia mengikuti kebaikan-kebaikan yang ada. Kebaikan yang dibimbing oleh agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan itu? Tentunya ketika dia mencintai kita. Demikian saudaraku sekalian, hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Serahkan apa berikanlah kecintaan antara satu dengan yang lainnya atau berikanlah kecintaan kepada istri dan berikanlah Seorang istri berikanlah kecintaannya kepada suaminya. Kemudian seorang yang beruntung apabila mendapati istrinya adalah istri yang saleh atau salihah. Karena mar'atu salihah khairu mata'id dunya. al maratu salihah adalah sebaik-baik perhiasan dunia. Dunia mata wa khairu mata'iha al maratu salihah. Dunia itu perhiasan yang ada padanya. Dan sebaik-baik perhiasan daripada dunia itu adalah wanita yang salihah. Wanita yang salihah merupakan perhiasan bagi sang suami yang dia berhias di kehidupan dunianya dan mendapatkan wanita yang salihah Tentunya dari muamalah yang baik dari suami. Pergaulan yang baik dari suami. Asiruhunna bin ma'ruf. Pergaulilah wanita dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf. Ma'urifa khairuha. Ma'urifa khairuhu. Ma'ruf apa yang diketahui kebaikannya dari sisi syariat Sehingga di antara yang menyebabkan rumah tangga itu harmonis bagaimana seorang istri menjadi seorang wanita yang salihah salihah tanpa padanya kebaikan agamanya tapi ingat wanita yang soleh ini bisa sepenuhnya kita dapati kembali lagi kepada sang suaminya. Kembali lagi kepada suaminya. Istrinya dihatu untuk beribadah. Istrinya dihatung untuk beramal saleh dulu ada ada pengemis datang ke rumah Aisyah yang Aisyah tidak memiliki apa-apa kecuali satu buah kurma radhiyallahu taala anha lantas karena melihat pengemis tersebut ditemani dengan dua orang anaknya dari anak wanita yang kecil anak perempuan yang kecil. Maka Aisyah pun mengambil yang tersisa dari satu kurma dan kemudian diberikan kepada sang ibu. Sang ibu pun lantas memotong kurma menjadi dua belah yang satunya untuk anak yang satunya dan yang satunya untuk anak yang lainnya. Lantas Aisyah takjub melihatnya. Aisyah pun menyatakan hal ini kepada Rasulullah. Rasulullah pun lantas membimbing istrinya yang salihah ini bahwa Allah lebih mencintai hamba-hambanya daripada kecintaan seorang ibu kepada dua anak tersebut. di mana Allah tentunya menjauhkan adabnya dari hamba-hambanya. saudara sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, lihat bimbingan Rasulullah tidak menegur kenapa diberikan. Tetapi bahkan istrinya dihasung dan diberikan ilmu yang benar tentang bagaimana seharusnya cinta itu. Sampai Allah memiliki cinta yang melebihi daripada cinta hamba. Seperti ini tentunya Aisyah mendapat bimbingan. Amalannya benar dan bahkan diri boy oleh suaminya. Istri menjadi salihah karena suaminya. Dan ketika dia salihah, maka menjadi baiklah kehidupan dunianya. Khairu mata'iha. Sebaik-baik perhiasan dunia. Istri yang salihah. Maka bimbinglah mereka. Sebagaimana tadi telah kita dengarkan suami sebagai kiwam atau kawam, bimbinglah sang istri. Dan istri diajarkan kepadanya apa-apa yang membawa dia kepada kesalihan. Saudara sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita bermasa bodoh dengan istri kita. Jangankan bimbingan agama, bimbingan yang itu sifatnya duniawi, terkadang kita bermasa bodoh. Maka ketahuilah ini bukan sifatnya pemimpin sebagaimana kita tekankan. Tidak boleh. Kita harus bisa mengarahkan sang istri. Terutama dalam urusan agamanya agamanya yang nakisuddin wa aklin. Agamanya wanita ini yang kurang dan akalnya yang kurang. Kita harus bisa membimbing mereka. Kata Rasulullah wanita itu nakisuddin wa aklin. Wanita itu kurang agamanya. Wanita itu kurang akalnya. Maka kita harus menyempurnakan dan membimbing mereka. Bimbinglah mereka. Supaya mereka menjadi wanita salihah. Yang ini akan menyebabkan rangkaian keharmonisan rumah tangga kita. Kalau wanita tidak salihah, maka bagaimana rumah tangga itu bisa harmonis kira-kira? Maka bagaimana rumah tangga itu bisa baik? Dan saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Wanita salihah. Wanita yang sepenuhnya menjalankan agama. Dan selalu membuka hatinya dengan keterangan-keterangan yang baik. Selalu mau patuh dengan apa yang diarahkan oleh suaminya sebagai pimpinannya. Itulah wanita yang salih. Atau wanita yang salihah. Sebelum setan mendahului kalian di dalam menggoda istrimu, di dalam mengambil alih kepemimpinanmu, maka tahanlah dan tutuplah pintu setan tersebut. Tahan dan tutuplah pintu setan tersebut. Jadilah kamu sebagai pembimbingnya. Jadilah kita semua sebagai pembimbingnya. Pembimbing mereka ke arah yang benar, ke arah yang baik. Saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab keharmonisan di dalam rumah tangga itu agar suami dan istri sama-sama mereka memperhadapkan kepada satu dengan yang lainnya apa-apa yang sedap untuk dipandang dan dilihat. Karena kecintaan dan bertambahnya kasih sayang dengan mazhar toyib dengan apa yang pantas dan apa yang baik dipandang mata seorang yang sudah berumah tangga tidak boleh baginya untuk bermasa bodoh atau tidak mau tahu dengan penampilannya Jangan dia katakan saya kan sudah punya istri, buat apa lagi ganteng-gantengan, buat apa lagi naam indah-indahan tidak boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling indah. Bahkan beliau mengatakan, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyenangi keindahan. Maka berhiaslah. Suami berhias di hadapan istrinya, istri berhias di hadapan suaminya yang ini juga mendapat mendatangkan kecintaan antara satu dengan yang lain dan tentunya akan menjalin harmonisan pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah beliau dalam keadaan beliau berwangi-wangian, dalam keadaan beliau merapikan busana beliau, Tujuannya untuk apa? Untuk bertemu dengan istrinya. Sebagaimana diriwayatkan oleh ibu kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala Beliau juga meminta untuk disisirkan rambutnya oleh Aisyah dalam rangka untuk berindah-indah. Tentunya bukan untuk siapa-siapa. Yang pertama kali adalah untuk penampilan di hadapan istrinya. Demikian pula istrinya, ibu-ibu kita kaum mukminin, istri beliau juga berindah-indah di hadapan Rasulullah. Ini juga yang diamalkan oleh as-salaf. Sebagaimana Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu beliau pernah mengatakan inni uhibbu an atazayyan lil mar'a kama uhibbu an tatazayyan lil mar'atu Aku ini senang kata beliau Al-Imam sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas Aku ini senang kalau aku berhias diri di hadapan istri-istriku Sebagaimana juga mereka wanita-wanita itu senang apabila saya apabila Sebagaimana saya senang, sebagaimana saya senang apabila mereka wanita-wanita tersebut, yaitu istri-istrinya, berhias diri di hadapanku. Sambil beliau membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Walahunna mislul Ladi alaihinna bil ma'ruf." Bagi wanita itu dia berhak mendapatkan apa yang dia memperhadapkannya kepada kita. Bagi wanita, dia berhak mendapatkan apa yang mereka memperhadapkannya kepada kita. Kalau mereka berhias diri ketika kita belum pulang sabar, mereka hias diri. Naam untuk nanti kedatangan kita pada waktu sabar. Atau mereka ketika kita lagi keluar rumah mungkin keluar ada urusan sebentar lagi kembali mereka juga berhias diri untuk naam menjumpai kita atau menerima kehadiran kita maka kita pun tentunya dituntut dengan keterangan tadi untuk berhias diri untuk berhias diri ini yang kita dapati dan diajarkan oleh as-salaf. Tadi telah kita dengarkan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Karenanya jangan lupa untuk membaguskan penampilan kita di hadapan istri kita atau ketika bertemu dengan istri kita niscaya kamu akan mendapatkan Apa yang lebih baik dari mereka para wanita ketika kalian mencontohkannya? Dan ketika demikian, maka tentunya akan terjalin kasih sayang kehidupan yang romantis antara suami dan istri dan harmonis. Dan harmonis. Saudara sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah di akhir keterangan kita ini yang sebetulnya di sana ada beberapa yang lain. Sebagai titik tekan yang perlu kita tekankan juga di antara kiat-kiat menjaga keharmonisan rumah tangga yang ada tidak lepas-lepas dan tidak bosan-bosannya kita untuk terus memberikan arahan dan memberikan nasihat. Untuk terus-terus memberikan arahan dan memberikan nasihat. Karena agama ini dibangun di atas nasihat. Bimbingan dan nasihat perlu kita seriuskan Terlebih di zaman yang kita hadapi atau yang kita dapati, yang kita hadapi, yang kita dapati sekarang ini. Berbagai macam bentuk kemungkaran, kerusakan ada di hadapan mata kita. Kalau kita melihat kemungkaran dan kerusakan, jangan melihat bahwa itu terhadap orang lain. Tetapi lihatlah apabila kemungkaran itu menimpa kita dan rumah tangga kita. Maka tantintinya kita memberikan nasihat kepada mereka. Orang-orang yang dibawa kepemimpinan kita. Karena kita adalah rijal, kawamun. Arahkan, bimbing, nasihati mereka. Kerusakan yang ada tidak hanya kita cari, tidak dicari datang. Kerusakan yang ada tidak hanya yang kita cari, yang tidak kita cari datang. Misal di dalam rumah tangga kita, kita tidak keluar rumah, tetapi kita membawa kerusakan ke dalam rumah tanpa sengaja. Kita tidak ber, tidak menginginkan kerusakan itu, tapi tanpa sengaja kita masukkan. Semisal dengan peralatan-peralatan yang bisa berhubungan dengan dunia luar dari peralatan komputer, tablet, handphone, televisi tanpa terasa ini masuk ke dalam rumah kita dengan membawa kerusakan yang besar. Bahkan hampir setiap kita tidak tidak tidak bisa dipisahkan dengan handphonenya. Atau hampir setiap kita memiliki handphone. Bahkan tidak satu, dua, tiga. Demikian juga dengan istri kita. Demikian pula dengan anak-anak kita. Inilah yang banyak merusak keharmonisan rumah tangga tersebut. Inilah yang banyak merusak keharmonisan rumah tangga tersebut. Berapa banyak terjadinya perceraian gara-gara alat tersebut. Karena alat tersebut ini menjadi fasilitas fasilitator kepada kerusakan. Perempuan yang tidak kenal laki-laki jadi kenal laki-laki, yang laki-laki yang tidak kenal perempuan jadi kenal perempuan. Jangankan diminta, tidak diminta. Tentunya dalam hal ini kita dibutuhkan untuk betul-betul mengarahkan dan membimbing. Luar biasa. Bukan hanya taraf yang bisa dilihat dengan audio visual. Tetapi bahkan dengan tulisan. Tiba-tiba ada yang mengirim tulisan kepada kita dengan tulisan fahisyah. Tulisan yang keji dan jelek. Mengumbar syahwat, menawarkan syahwat. Maka kita mesti membimbing mereka. Jangan kita menjadi orang yang khianat terhadap mereka dengan tidak membimbing mereka yaitu orang-orang yang di bawah pimpinan kita, di bawah kepemimpinan kita dari anak dan istri kita. Berapa banyak lagi yang dirusak dengan apa yang ada dari sosial media. Banyak sekali. Bahkan bukan hanya orang yang tidak kenal agama, orang yang kenal agama dirusak dengan media sosial yang seperti ini. Ini banyak merusak keharmonisan. Akhirnya istri tidak lagi percaya sepenuhnya dengan suami, suami tidak percaya lagi sepenuhnya dengan istri, dan akhirnya sama-sama ingin melakukan perpisahan. Perpisahan pun mereka pakai dalil, kan cerai boleh dalam agama, dicariatkan dalam agama. Perceraian aja pakai dalil oleh mereka. Padahal asas perceraiannya ini karena masing-masing membelot. Jadi kerusakannya didatangkan dengan dalil. Wallahul musta'an. Hati-hati saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Jauhi apa-apa saja. Ingatkan, bimbing keluarga kita dengan baik. Dengan cermat, dengan bijaksana. Sampaikan kepada mereka kerusakan-kerusakan yang bakal terjadi. Atau sisi negatif yang bakal terjadi kalau ini dilakukan. Supaya mereka mengerti dan paham. Jangan kita biarkan mereka menjadi santapan serigala, menjadi orang yang ditarik dan dipermainkan oleh setan, oleh iblis. Jangan arahkan mereka. Kalau kita menginginkan rumah tangga kita itu harmonis, jangan pula Membiarkan istri-istri kita bekerja di luar rumah. Menggantikan posisi kita sebagai suami. Kita merasa aman mereka kerja di luar rumah dalam keadaan kita sehat wal afiat, sehat bugar. Tidak ada masalah. Jadilah kita pemimpin. Kita yang bekerja, jangan mereka. Jangan merasa aman. Terlebih lagi banyak orang yang merasa aman Istrinya pulang larut malam sendirian sampai jam 2 malam, sampai jam berapa malam. Dia merasa aman. Ini adalah dayus yang diperingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang tidak punya kecemburuan terhadap anak dan istrinya. Jangan diharapkan keharmonisan kalau istrinya sudah pulang larut malam seperti itu. Jangankan istri, anak kita. Anak kita. Laki-laki pulang larut malam kita tanyakan kemana kamu? Ini istri kita. Kita jangan membenarkan bahwa kan urusan kerja. Kerja di rumah. Kecuali kita memang dari orang yang mempunyai orang yang tidak mempunyai kemampuan dalam arti kata lain kita cacat adanya udur-udur yang dibenarkan oleh syariat. Itu pun tetap kita membimbing mereka tidak sampai kerjanya sampai larut malam atau kerjanya sampai melampaui batas. Dengan apa yang diingin dibimbing oleh syariat. Ini yang menyebabkan keluarga itu tidak harmonis. Jangan disangka ini harmonis. Tidak ada masalah kok, sama-sama aja baik-baikan aja. Permasalahan di sini dia telah melanggar syariat. Dan Anda telah melanggar syariat membiarkannya. Tinggal tunggu waktu. Anda telah membuat bom waktu Tinggal tunggu waktu meledaknya. Anda sendiri yang merakitnya. Tinggal menunggu meledaknya. Dan kalau meledak janganlah menyesali karena Anda yang merakitnya. Demikian saudaraku sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah sehingga Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala menjadikan kita semua dari hamba-hambanya yang dijaga dan disikomakan di atas agamanya. Menjadikan keluarga dan rumah tangga kita, rumah tangga yang mendapatkan perlindungan dan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menjadikan kita orang-orang yang bisa menjadi pengayom di dalam rumah tangganya. Demikian pula menjadikan istri-istri kita istri yang salihah yang menyejukkan mata kita dan hati kita dan menjadikan anak-anak kita anak-anak yang salih salih wa salihat yang nantinya sangat memberikan manfaat dalam kehidupan akhirat kita. Dengan demikian apa yang menjadi keterangan kita di sini dari kiat-kiat menjaga keharmonisan rumah tangga walaupun sedikit mudah-mudahan bermanfaat kita tutup dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk wallahu taala alam bisawab